BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, mempersembahkan Asmara di Tengah Bencana. Nanti kalau sudah agak senggang, aku akan berusaha mencari tahu berita mengenai si Sawung Rono. Mudah-mudahan saja dia pun selamat. Oh iya ya. Uh, terus anakmu itu bagaimana Ki? Hmm? Si Gendok Setianingsi itu nantinya mau bagaimana? Bagaimana apanya? Hmm? Ya, sepertinya dia belum bisa melupakan Mas Jatmiko. Masih sering melamun sendirian di ruang biliknya. Hmm, biar saja, Nyi. Asmara di Tengah Bencana. Sebuah drama radio tentang kisah cinta sepasang anak manusia dengan perbedaan status sosial. Apa salahku? Apa salah Jatmiko? Aku merasa baik padamu dan juga pada keluargamu, juga pada anak gadismu. Tapi mengapa aku justru mendapatkan perlakuan seperti ini? Hati-hati, Jatmiko. Jangan membolak-balikkan keadaan. Asmara di Tengah Bencana. Sebuah drama radio dengan latar belakang pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo. Pada saat terjadinya bencana letusan Gunung Merapi Kisah yang diramu dengan persoalan dendam, kesetiaan, dan kejujuran. Tak ada manusia yang sempurna. Dan cinta tak pernah berdusta. Naskah karya Estija, Penata suara Indra Mahendra Sutradara Hari Yoko Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Terletak di antara dua benua Asia dan Australia, juga di antara dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Negara katulistiwa dengan potensi ribuan kekayaan sumber daya alam yang meliputi bahan tambang, hutan, laut, dan sebagainya. Namun selain itu, Indonesia juga mempunyai potensi bencana alam yang harus diwaspadai, seperti gempa bumi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, erupsi gunung berapi, dan lainnya. Bencana tersebut bisa terjadi kapan saja tanpa memberitahukan pada kita sebelumnya. Saatnya kita mengenal lebih dalam dengan karakter alam di sekitar kita dan kenali tanda-tanda bencana lebih dini. Ayo jadikan alam sekitar sebagai sahabat kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Suasana sudah menjadi jauh lebih tenang. Warga desa Jatisari mulai bekerja sesuai tugas dan keperluannya masing-masing. Ada yang membenahi kandang ternaknya yang rusak akibat gempuran hujan batu berbagai ukuran. Ada juga yang membetulkan saluran air. Dan sebagian lagi membetulkan atap rumah yang bolong. Di rumah Kilurah Jatisari juga tampak beberapa orang warga desa membantu. Mereka menyapu halaman dan genting-genting yang penuh abu merapi. Terus itu bagaimana, Ki? Hmm? Saudaramu itu, si Sawung Rono itu, nasibnya bagaimana? Anak laki-lakinya, hmm, siapa namanya? Joko Sumurup. Ah iya, Joko Sumurup, apa tidak ada beritanya? Mereka hilang begitu saja? Ya, beritanya seperti itu, Nyi. Saat gempa bumi yang hebat dan banjir lahar di Kali Blongkeng, ya perkampungan kecil di pinggiran kali habis tersapu oleh banjir. Tidak ada yang tersisa sedikit pun. Hmm. Tapi, tapi entahlah aku belum melihat sendiri keadaannya. Soalnya kita sedang sibuk mengurusi rumah yang berantakan. Nanti kalau sudah agak senggang, aku akan berusaha mencari tahu berita mengenai si Sawung Rono. Mudah-mudahan saja dia pun selamat. Oh, iya, iya. Uh, terus, anakmu itu bagaimana, Ki? Hmm? Si Gendok Setianingsi itu, nantinya mau bagaimana? Bagaimana apanya? Hmm? Ya, sepertinya dia belum bisa melupakan Denmas Jatmiko masih sering melamun sendirian di ruang biliknya. Hmm, biar saja, Nyi. Nanti lama-lama juga dia lupa. Masa iya manusia bisa mengalahkan waktu? <laughs> Lama-lama huh? dia pasti lupa. Percaya. Ah, iya, iya. Mudah-mudahan saja begitu. Kalau dia sudah bisa melupakan Denmas Jatmiko, kan semuanya jadi pulih seperti sedia kala, toh? Ibaratnya orang sakit sudah sembuh. Iya, <laughs> bagus kalau bisa begitu. Memang sebaiknya begitu. Hmm, banyak juga korban yang merapi ya Nyi. Sawah banyak yang rusak, pohon-pohon tumbang, dan korban nyawa juga tidak sedikit. Oh ya, katanya Lurah Pringsewu si Suropangga iya? juga menjadi korban tanah longsor nih. Apa? Korban tanah longsor? Iya, rumah dia yang berdiri di lereng bukit itu roboh kena longsor. Sampai sumurnya juga ikut terkubur. Semua terkubur tanah longsor. Hmm, hmm, hmm, Ada berapa jiwa manusia saat itu? Katanya lebih dari delapan orang mati. Termasuk Suropangga sendiri. Ya, begitulah kalau orang mau hidup tidak mengikuti aturan nebang pohon seenaknya saja. Bukit yang tadinya rimbun dibuat gundul. Kalau tidak ada pohon-pohon, kan tanah tidak punya perekat. Jadi gampang gembur dan longsor. Oh, uh, itu siapa yang datang itu? Itu lihat itu. Uh, siapa? Siapa ya? Kok kok sepertinya? Oh iya Ki, dan Mas Jatmiko yang datang. Hah? Aduh, awas awas. Di mana gendok Setia sih? Ah, Aduh, oh, ini iya. jangan boleh dia keluar. Mm -mm. Tutup dia di ruangan biliknya, Nia. Iya, iya, iya. Kunci dari iya. luar. Biar aku yang menghadapi si Jatmiko Iya. Ayo, Jatmiko. Mau apa kamu datang kemari lagi? Mau mengganggu ketentraman keluarga Kilurah Jatisari? Iya. Belum juga kamu kapok-kapok, Jatmiko. Kamu mengaku seorang putra Tumenggung, putra priayi, putra bangsawan. Tapi kelakuanmu lebih buruk dari seekor anjing jalanan. Kalau memang benar-benar kamu punya keberanian, maju sini, ayo. Kilurah, aku datang dengan maksud baik. Maksud baik? Maksud baik apa? Hah? Kamu jangan main-main dengan lurah Jatisari, Jatmiko. Begini-begini aku dulu juga pernah menjadi manusia berandalan. Manusia yang tidak punya aturan, tidak pernah takut mati. Hmm? Nah, sekarang aku tidak peduli lagi, Jatmiko. Walaupun kamu anak seorang tumenggung, Walaupun kamu berasal dari keluarga bangsawan, aku tidak ambil pusing. Bagiku kamu sama saja dengan aku. Kita sama-sama manusia. Kecuali kamu sudah tidak mempan lagi dibacok atau ditikam dengan keris. Perlahan-lahan Kilurah Jatisari mengeluarkan keris dari warangkanya. Pamor keris berkelap terkena sapuan cahaya matahari pagi. Jatmiko terkejut dan dia mundur beberapa langkah. Sedangkan Kilurah justru maju dua langkah. Sambil mengacung-acungkan senjata pusakanya, Kilurah Jatisari itu kembali mengeluarkan suaranya dengan bibir bergetar. Ayo, Jatmiko, kalau kamu ingin mengawini Setioningsi, kalau kamu ingin menjadi suaminya, kalau kamu ingin menjadi menantu Ki Lurah Jatisari, tunjukkan seberapa kebigdayaanmu. Hmm? Seberapa kamu punya kesaktian, seberapa tebal kulitmu, dan seberapa tangguh kemampuanmu. Aku juga ingin tahu seberapa dalam keberanianmu. Ayo, Jatmiko, jangan diam saja. Mengapa kamu hanya berdiri di situ? Apa kamu sudah tidak mempunyai harga diri lagi? Hmm? Apa kamu ingin melarikan diri? Uh, aduh, uh, ah, Kilurah, bukan seperti ini maksud kedatanganku. Mengapa jadi begini? Aku sama sekali tidak bermaksud seburuk ini. Alah, kalau memang kamu seorang pria jantan, kalau memang kamu seorang pemberani, maju Jatmiko. Ayo, tinggal sejengkal lagi nasibmu akan selesai di tangan Ki Lurah Jatisari. Ayo, maju. Kalau kau tidak terima, kau boleh melaporkannya kepada ayahmu. Dan kalau ayahmu, kalau Tumenggung Jayangrogo tidak terima, dia boleh membawa pasukan kemari. Hmm? tidak bakalan lurah Jatisari tinggal gelanggang colong pelayu. Pantang aku lari. Akan kuhadapi dia. Akan kuhadapi semua orang yang ingin merusak keluargaku. Ingin merampas kebahagiaan putriku satu-satunya. Ah, ah, ah, tidak, Kilurah. Jangan salah paham. Aku tidak bermaksud begini. Apa salahku? Apa salah Jatmiko? Aku berprasut baik padamu dan juga pada keluargamu, juga pada anak gadismu. Tapi mengapa aku justru mendapatkan perlakuan seperti ini? Hati-hati, Jatmiko. Jangan membolak-balikkan keadaan. Jika kau masih duduk di atas kudamu dan tidak segera pergi dari sini, jangan salahkan Lurah Jatisari. Baik, lurah, Aku akan pergi. Selamat tinggal Kelurah. Selamat tinggal semuanya. Hei eh, kamu, kamu juga mau sok jago di sini? Ah, uh, tidak Kilura. Hah? Aku tidak berani sok jago di depan Kilura. Kamu kan yang membawa-bawa Jatmiko ke kampung ini? Kamu yang memperkenalkan Jatmiko dengan anakku si Setioningsi? Ya? Hah? Uh, Sebenarnya semua ini gara-gara kamu, Belendong. Kamu dikasih apa sama si Cat Miko itu? Hmm? Dikasih apa? Dikasih uang berapa? Huh? Dibayar berapa? Dijanjikan apa sama anak tunggung itu? Ah. Juga tidak dijanjikan apa-apa kok. Ya, wong edan. Huh? Kalau kamu masih berdiri di situ, aku tidak akan tanggung akibatnya. Kamu pikir Ki Lurah Jatisari tidak berani membunuh orang? Hah? Dulu aku ini seorang algojo belendung. Ah. Pekerjaanku merampok, menyakiti orang, bahkan menghilangkan nyawa orang. Ngerti? Tapi kalau kamu sekarang masih juga mancing-mancing, kamu masih juga membakar-bakar dadaku. Ah, Aku bisa menghilangkan nyawamu sekarang juga. Oh, oh tidak, tidak, Kilura. Aku tidak bermaksud apa-apa kok. Baik, aku akan pergi, Kilura. Permisi. Sekali lagi mohon maaf, Kilura. Aku bukannya bermaksud apa-apa. Huh? Oh, iya, Kilura. Iya, iya, ya! Belendung memacu kudanya meninggalkan halaman rumah Kilurah Jatisari dia berkuda tanpa menengok-nengok ke belakang lagi. Wajahnya masih pucat pasi karena ketakutan. Dia benar-benar gemetar melihat kilurah terbakar hawa amarahnya pada saat menggenggam keris pusaka. Itulah sebabnya buru-buru dia menaiki kudanya dan kabur dari halaman. Belendung segera menambatkan kudanya di bawah pohon begitu melihat Denmas Jatniko duduk di tepi jalan. Tampak wajah putra tumenggung itu carut marut, kalut, dan seperti tak punya harapan. Belendung merasa sangat iba. Kemudian perlahan-lahan dia menghampirinya dari belakang. Dan Mas? Apa? Hah? Kamu mau mengajak aku lagi menemui Kilurah Jatisari? Hah? Kamu ingin aku mati dibunuh Kilurah? Ah, tidak, Denmas. Mas. Kilurah tidak akan setega itu pada Denmas Jatniko. Percayalah, Kilurah itu sebenarnya orangnya baik. Hanya barangkali dia sekarang capek. Kesal campur aduk jadi satu. Dan akhirnya keluar sikap kasarnya. Sebenarnya dia tidak kasar, Denmas. Percayalah. Saya kenal baik kok. Terus sekarang, kamu mau apa? Ah, Sebaiknya kita kembali ke sana, Denmas. Biarlah nanti saya yang menghadapi Kilurah lebih dahulu. Denmas di belakang saja. Hah, aku tidak percaya padamu, Belendung. Sudah berapa kali kamu membuat aku kecewa. Dan terakhir, kamu hampir saja membuatku kehilangan nyawa. Sudahlah, aku sudah ikhlas kok. Aku sudah relakan Siti Oningsih untuk menjadi istri orang lain. Aduh, jangan lalu begitu, Denmas, Tidak baik, kurang jantan. Baru mendapat hambatan begitu saja sudah teler, sudah mau menyerah. Wah, jangan Denmas, Rugi kita mengejar-kejar sampai berapa bulan? Rugi Den Mas Jatniko sampai diusir dari rumah oleh Gusti Temenggung ujung-ujungnya mau menyerah. Jangan, Den Ayo, kita kembali lagi ke sana. Kita coba lagi. Kalau misalnya Kilurah Jatisari masih marah, kita diamkan dulu. Lalu kita coba lagi. Pokoknya kita tidak akan menyerah sebelum berhasil. Nah, bagaimana Den Mas? Setuju? Kilurah Jatisari sudah kembali tenang setelah kehadiran dan Masjid Jatmiko yang merusak suasana. Sekarang Kilurah duduk di serambi depan ditemani istrinya. Tampak dua orang warga desa membantu Kilurah membersihkan halaman dan genting dari debu merapi. Uh, aku tadi takut sekali Loki. Hmm? Aku takut kamu kalap dan akhirnya terjadilah sesuatu yang tidak kita harapkan bersama. Hmm, aku ini sudah tua, Nyi. Aku tahu apa yang akan kulakukan. Aku bisa mengukur diriku sendiri. Hmm? <laughs> tidak bakalan sampai ada peristiwa yang memalukan kita semua. <sighs> kita ini kan manusia. Manusia itu punya pikir dan rasa. Selama pikir dan rasa masih bekerja sama dengan baik, maka hal-hal yang buruk, hal-hal yang menjurus pada luapan hawa nafsu tidak akan pernah terjadi. Iya, Percayalah. Iya. Loh, hmm? hmm? itu itu. Dan Mas Jatmiko kembali lagi ya? Ah, biarkan saja, Nyi. Kalau memang dia punya niat baik, dia akan datang secara baik-baik. Biarkan saja. Aku ingin tahu seberapa dalam isi hatinya. Aku ingin tahu siapa sebenarnya si Jatmiko ini. Apakah dia hanya seorang pemuda hidung belang, pemuda bangsawan yang sok-sokan, tol seorang laki-laki jantan sejati. Seorang laki-laki yang berani membela kehormatan istri, anak, dan keluarganya dengan taruhan nyawanya sendiri. Kita lihat saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hmm? Mau apa kalian datang kemari? Mau ngajak ribut lagi? Ah, uh, hmm? ampun Kilurah. Tidak ada sama sekali maksud saya ingin membuat keributan di sini. Hmm. Kilurah jangan salah paham. Justru, saya datang kemari dengan maksud baik. Dengan cara yang sopan serta terhormat. Sudahlah, Zatmiko. Sebenarnya apa yang kamu inginkan? Hmm? Katakan. Aku ingin mendengar. Aku ingin tahu sampai seberapa dalam isi hatimu. Sebenarnya, saya hanya ingin berserah diri di depan Kilurah Jatisari. Hmm. Saya sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Saya hanya ingin hidup bersama putrimu, Kilura. Saya hanya ingin menjadi pelindungnya, pendampingnya untuk selama-lamanya. <laughs> Enak saja. Kamu pikir gampang untuk menjadi suaminya Ningse? Hmm? Kamu itu siapa, Jatmiko? Hmm? Kamu hanya anak seorang tumenggung. Belum ketahuan hitam putihnya, belum ketahuan seperti apa watak dan sifatmu. Nah, sekarang begini saja Cat Miko. Kalau benar-benar kamu mencintai Ningse, kalau benar-benar kamu ingin menjadi suaminya, ayo ikut aku. Loh, ikut kemana kilura? Kamu jangan ikut campur. Tutup mulut kamu. Aku hanya berbicara dengan Jatmiko. Ayo, Jatmiko. Tunjukkan kejantananmu. Ayo, ikut aku. Uh, baik, Kilurah. Aku akan ikut kemana Kilurah pergi. Aku sudah tidak takut lagi. Aku tahu Kilurah orang baik. Aku percaya Kilurah tidak akan punya niat buruk padaku. Mari Kilurah. Terserah. Kilurah akan membawaku kemana. Aku ikut saja. adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Terletak di antara dua benua Asia dan Australia. Juga di antara dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Negara katulistiwa dengan potensi ribuan kekayaan sumber daya alam yang meliputi bahan tambang, hutan, laut, dan sebagainya. Namun selain itu, Indonesia juga mempunyai potensi bencana alam yang harus diwaspadai, seperti gempa bumi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, erupsi gunung berapi, dan lainnya. Bencana tersebut bisa terjadi kapan saja tanpa memberitahukan pada kita sebelumnya. Saatnya kita mengenal lebih dalam dengan karakter alam di sekitar kita dan kenali tanda-tanda bencana lebih dini. Ayo jadikan alam sekitar sebagai sahabat kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Nah, saudara pendengar, demikianlah serial Sandiwara Radio Asmara di Tengah Bencana seri ke-49 yang didukung oleh para pemain Nanang sebagai Jatmiko, Rifki sebagai Belenduk, Elsa Surya sebagai Kilurah, Ivan Rose sebagai Nyilurah, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Bagaimana kisah selanjutnya? Apa yang akan dilakukan Kilurah Jatisari pada Jatmiko? Miko? Apakah mereka akan bertarung antara hidup dan mati? Silakan mengikuti seri berikutnya. Sampai jumpa. jalani semua perintahnya. sampai Ada yang di atas, kadang di bawah Seperti roda yang terus berputar Duka dan cinta, senang dan sengsara Semua ada di dalam alur ceritanya Kita semua telah mendapatkan peran